Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada kitab Syarhus Sunnah karya siapa penulisnya kunyahnya Al-Imam Barbari kunyahnya siapa Abul Hasan Naam e, dulu Syekh Mukbil menyatakan la yujibanna illa al-mas'ul kata beliau. Enggak boleh menjawab kecuali yang ditanya. Naam, barakallahu fiik uh, kunyahnya siapa? Abu Hasan. Abul Hasan. Nah, betul? Benar? Abul Hasan. Nah, ha? Abu, Abdullah Hasan bin Ahmad. Abu Abdullah Hasan Barakallahu fi. Hayyakumullah. Aiman, betul kunyahnya Abu Hasan? Salah, yang benar? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Namanya? Hasan Naam. Hasan bin betul. <laughs> Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Naam. e, dari mana beliau asalnya? Dari mana? Naam. Barbahar. Jazakallah khair. Naam. siapa yang bisa menjawab? Hah? dari Baghdad. Nah, Baghdadi dia ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Baghdad. Nah, siapa yang bisa menyebutkan uh, wafatnya beliau? Kapan beliau wafat? Diangkat tangannya yang bisa. Nah, 329 Hijriah. Nah, Hasan. Barakallahu fikum. Baik itu sekedar tanya jawab mukadimah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullahu taala wa qala Naam. Kemarin kita berhenti pada pernyataan muallif faman lam ya'khud anhum Barang siapa yang tidak mengambil prinsip agamanya dari para sahabat faqad dalla wabtada'a maka sungguh dia telah tersesat dan telah mengadakan bid'ah dalam prinsip tersebut. Naam. Faqad dalla wabtada'a. Naam. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh muallif. Wa kullu bid'atin dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Perhatikan lafaz kull Lafaz kul ini berfungsi atau berfaedah makna yang bersifat umum. Sehingga Waalaikumsalam. Kullu bid'atin, seluruh bid'ah tanpa kecuali. Tidak ada itu bid'ah yang diperkecualikan dari dalalah. Semua bid'ah adalah dalalah. Tidak ada bid'ah hasanah. Nah, kalau ada yang menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua, dalalah dan hasanah, ini adalah pembagian yang tidak pernah dikenal di kalangan salafus saleh tidak pernah dikenal oleh para ulama madhab yang empat tidak pernah dikenal oleh Imamul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya tetapi baru muncul pada akhir-akhir zaman ini enam bahwa bid'ah terbagi menjadi dua ada yang dolalah ada yang hasanah nah ini adalah pembagian yang berdi ada-adakan adalah pembagian taksim yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan al Imam Al-Barbahari ini bersumber berasal dari sebuah hadis. Nah, bersumber dari sebuah hadis yaitu hadis uh, yang sering disebutkan di dalam uh, eh, mukaddimah uh, eh, khutbah ya, yakum wa muhdatsatil umur waspadalah kalian dari berbagai amalan yang diada berbagai akidah, berbagai prinsip yang diada-adakan. Nah, wa muhdatsatku wa kullu muhdatsatin bid'ah dan seluruh yang baru muncul belum pernah ada sebelumnya di dalam urusan agama ini. Baik amalia ibadah, akidah, manhaj, cara berdakwah dan yang lainnya yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya, tidak ada permisalan sebelumnya, maka dia adalah bid'ah kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah ini yang mengucapkan kullu bid'atin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh telah berani telah uh, lancang ya, paham lancang ya nah berani terhadap Rasul ketika ada Rasul dia mendengar Rasul menyatakan kullu bid'atin dalalah sementara dia menyatakan tidak bid'ah itu ada yang dalalah ada yang hasanah nah hati-hati seputar permasalahan ini tentunya ada syubhat yang banyak barakallahu fikum maka di antara manhaj ahli sunnah adalah kita menyibukkan diri menggunakan seluruh waktu dan kesempatan kita untuk mempelajari uh, bagaimana salafus soleh memahamkan kepada kita agama ini jangan coba-coba jangan ada yang berani mencoba mempelajari syubhat tanpa bimbingan ulama karena syubhat itu kata ulama khattafah dia menyambar sebagai ikan petir ya suwal qulubu dhaifah sementara kolbu itu dhaifah sangat lemah kalau syubhat masuk ke dalam kolbu biasanya sulit untuk keluar illa man rahim rabbu kecuali kalau Allah merahmati dia untuk selamat dari syubhat tersebut Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah qala wad dalalatu ahluha finnar. Kesesatan dan pengusung kesesatan, pelaku kesesatan itu tempatnya di dalam an Nah, barakallahu fikum. Ini adalah juga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Uh, ketika Rasulullah menyebutkan tentang eh, uh, 72 kelompok yang eh, uh, 73 kelompok yang akan terpecah di tengah umat ini dinyatakan 70 72 darinya adalah fin finnar kulluha finnar illa wahida seluruhnya finnar kenapa mereka finnar karena mereka berada berjalan berprinsip dengan bid'ah prinsip yang tidak pernah ada contohnya muhdats baru munculnya di zaman setelah Rasulullah dan para sahabatnya Qala rahimahullah wa qala Umar ibn al-Khattab la udhra li ahadin sudah didapati la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhru Naam Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra sudah ada di sana di dalam footnote ya. Dalam Ibanatul Kubra Naam Ibnu Battah adalah salah satu murid daripada Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Ibnu Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Barbahari. Beliau memiliki salah satu karya namanya Al-Ibanatul Kubra. Nah, dalam kitab ini beliau menukil asar dari Umar bin Khattab. Nah, walaupun pada sanatnya ada uh, e, e, inkita ya terputus namun uh, semisal ini dinukil dari para sahabat semisal ucapan Umar ini dinukil dari selain dari Umar bin Khattab yang maknanya sama dengan ini perhatikan baik-baik qala la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda tidak ada udur bagi seorang pun yang melakukan sebuah kesesatan sementara dia mengira itu adalah kebenaran tidak ada udur bagi seorang pun yang berakidah dengan akidah yang sesat yang menyimpang dalam keadaan dia mengira itu adalah sebuah kebenaran. Nah, Wala fi huda tarakahu hasibahu dalala dan tidak pula ada udur bagi seorang pun. Dia meninggalkan sebuah prinsip yang benar dia mengira dan menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Sebaliknya, nah, tidak ada uzur. Nah, dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah, bahwa maksud tidak ada uzur bagi seorang yang melakukan kesesatan dalam keadaan dia mengira bahwa itu adalah kebenaran, ini adalah dalam permasalahan-permasalahan pokok agama dalam permasalahan akidah dan iman yang tidak ada lagi istihad di sana. Tidak boleh uh, lagi adanya istihad Ya, tidak dibenarkan lagi adanya istihad Nah, dalam permasalahan-permasalahan prinsip ya. Tidak ada udur bagi seorang pun. Nah, begitu juga seorang yang menimba, meninggalkan, tidak mengamalkan, tidak berkeyakinan dengan salah satu prinsip. Misalkan, ya, seorang barakallahu fikum uh, mencela sahabat Nabi. Walaupun satu orang sahabat Rasul yang dia cela, yang dia hina. Nah, tidak ada uzur baginya. Tidak ada yang kemudian oh, mungkin dia nggak faham mungkin dia um, berpandangan seperti ini dan seperti itu nah, tidak ada udur bagi dia karena Rasulullah dengan tegas telah menyatakan la tasubbu ahadan min ashabi la tasubbu ahadan min ashabi jangan sekali-kali kalian mencoba untuk menghina satu orang dari sahabatku saja nah jangan mencoba nah barakallahu fikum Nanti akan ada pembahasan tentang permasalahan ini insya Allah. Namun tidak ada uzur ya. dalam hal ini. Karena ini masalah yang sudah sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan seorang beristihad ya, dalam perkara dalam hal ibadah yang memungkinkan di situ istihad. Misalnya, apakah uh, seorang yang uh, barakallahu fikum uh, dalam keadaan di pakaiannya itu ada sesuatu yang najis, ya, bajunya terkena benda najis, ya, kemudian dia baru menyadari setelah selesai sholat. Ya, dia sholat maghrib, ternyata di pakaiannya ada sesuatu yang najis. Dia bilang, oh ya tadi ada terkena ah, benda najis. Tetapi baru ingat dia setelah sholat isya. Di sini ada istihad di kalangan ulama. Apakah dia harus mengulang sholatnya? setelah lewat waktu ataukah dia diberi uzur karena ketidaktahuannya tadi ini adalah masalah istihad nah tidak kemudian kita nyatakan kamu telah tersesat tidak nah, begitu pula dalam masail barakallahu fikum e, ibadah yang lainnya nah dalam permasalahan ibadah yang lainnya barakallahu fikum yang seperti ini bukan maksud daripada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah dalam berbagai masalah, prinsip-prinsip agama, pokok-pokok dasar agama yang tidak ada istihad di sana. Misalnya, seorang melakukan pemberontakan kepada waliul amr, mengkafirkan pemerintah. Nah, hari ini sudah jelas perkara prinsip, permasalahan prinsip yang tidak ada istihad di dalamnya. Tidak dibenarkan seorang menentang waliul amr. Barang siapa yang prinsip dia, dakwah dia, berjalan di atas prinsip penentangan kepada waliul amr, memberontak waliul amr, mengkafirkan waliul amr, ya, sungguh dia telah jatuh kepada penyimpangan dan tidak ada udur baginya dalam hal ini. Nah, karena ini bukan permasalahan istihadiyah. Ini permasalahan prinsip yang sudah dijelaskan oleh karena itu muallif antum perhatikan pernyataan Al-Barbahari rahimahullah nam wabuyinatil umur Kata beliau, faqad buyinatil umur. Perhatikan kata-kata ini. Didapat faqad buyinatil umur. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan itu sudah dijelaskan dengan jelas, buyinat. Nah, bukan dukirat. Kalau dukirat itu telah disebutkan. Tapi kalau buyinat dari kata-kata bayina, sesuatu yang jelas, terang, benderang. Nah, sehingga tidak ada lagi udur dalam hal itu. Nah, barakallahu fikum uh, begitu juga dalam prinsip-prinsip yang lainnya. Misalkan seorang mengingkari bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal di jannah nanti. Nah, ada seorang muslim mengingkari saya tidak beriman dengan ini. Tidak ada udur baginya. Karena ini masalah sudah jelas tidak ada istihad. Seorang yang mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsnya, Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Kemudian dia mengingkari hal ini. Dan menyatakan Allah itu e, tidak beristiwa di atas arsnya. Nah, begitu juga seorang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan Allah, Tetapi adalah makhluk. Sebagaimana akidah kaum jahmiyah. Nah, maka tidak ada uzur bagi orang tersebut. Karena ini permasalahan akidah yang jelas. Dalil-dalilnya wadih Nam, nampak terang. Nah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan istihadiyah yang masih memungkinkan untuk diberi udur bagi yang jatuh pada kesalahan badannya. Barakallahu fikum. Qala faqad buyyinatil umur wa al-hujjah. Telah jelas dijelaskan berbagai urusan tersebut dan telah tokoh berbagai hujah wangkata al udur dan telah terputus udur setelah itu. Ini pernyataan dinukil dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Qala wa dhalika Kemudian Al-Imam Al-Bahari kembali berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari kembali berkata وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع Hal ini dikarenakan kenapa tidak ada uzur dalam apa tadi permasalahan yang bersifat prinsip pokok dasar agama. Nah, yang tidak bisa atau tidak boleh di sana ada istihad. Nah, tidak dibenarkan adanya istihad dalam hal ini oh saya mau beristihad e, boleh kok mencela sahabat itu e, dibenarkan oh saya e, pandangan saya e, bahwa seorang pemerintah, pemerintah yang e, tidak menghukum berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Nah, menurut pandangan saya, tidak semua urusan kita harus bersabar di dalam menghadapi pemerintah Sementara Nabi menyatakan apa? Wajib bersabar, bersabar, bersabar. Nah, atau ada lagi yang mengatakan bahwa ya menurut saya de, mengingat adanya perkembangan politik di zaman ini, maka sudah pantas bagi kita untuk ikut di dalam uh, uh, uh, apa namanya acara demokrasi. Ya. Nah, tidak ada uzur baginya dalam hal-hal yang sudah jelas nampak tidak boleh istihad di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa memahami kata tidak boleh versi Indonesia ya. Nah, karena anak-anak mau salah terus. Nah, barakallahu fikum. E, nah, harus versi Indonesia apa maknanya? Ya, kalau versi Malaysia mubah ya itu. Nah, anak pernah beri ceramah di Johor Eh, sering keluar kata-kata harus harus kemudian ada beberapa bilang harus kalau di sini artinya mubah <laughs> Oh, ya. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya wajib ya. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa tidak ada udur? Al-Imam al barbari kembali menyebutkan alasannya, sebabnya. Wadhalika anna sunnah wal jamaah Hal itu karena as-sunnah Sunnah yang dimaksud adalah Prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama ini Wal jamaah Jamaah situ siapa? Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana telah disebutkan oleh uh, penulis Pada uh, pembahasan sebelumnya Masih ingat? Nah bahwa al jama itu adalah para sahabat. Yang demikian dikarenakan sunnah dan al jama yakni para sahabat qad ahkama amruddin telah mengokohkan berbagai hujah agama ini tadi. Nah, sudah kokoh, kuat. Nah, watabayyana linnas dan telah terang kepada manusia, jelas kepada manusia, fa'alan nasi al-ittiba, maka wajib atas manusia ini untuk berittiba, mengikuti prinsip sunnah dan al-jamaah tadi. Nah, Jadi kalau kita mendengar kata-kata ahlus sunnah wal jamaah Ada beberapa makna diantaranya Ahlus sunnah wal jamaah maknanya adalah orang yang selalu berpegang dengan sunnah Rasul yakni prinsip Rasul sistem dan manhaj Rasul ya kemudian wal jamaah yang selalu bergabung bersatu berteman karena sunnah ini makna yang pertama mana yang kedua ahli sunnah adalah orang yang berpegang dengan sunnah yakni sunnah Rasul wal jamaah yakni prinsip para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi siapa? Kenapa antum menyatakan bahwa diri antum ahlu sunnah? Ya saya berkeinginan, berprinsip di dalam beragama ini untuk selalu mengikuti jejak sunnah, memahami Al-Quran mengikuti jejak sunnah, memahami akidah dan iman mengikuti jejak sunnah. Nah, wal jamaah yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum Loh kenapa harus mengikuti jejak para sahabat Nabi? Ya karena Rasulullah menyatakan Naam ketika menyebutkan satu golongan yang akan selamat dan saya berharap bukan saya mengklaim bahwa diri saya adalah golongan yang selamat atau teman saya atau kelompok pengajian saya adalah golongan yang selamat kalau yang belajar Islam kepada ustadz saya adalah golongan yang selamat tidak tetapi saya dan teman-teman berkeinginan berharap saya adalah menjadi orang yang tergolong dalam golongan yang selamat atau dinamakan al-firqatun najiyah. Nah, eh, apa itu golongan yang selamat? Bagaimana caranya selamat? Rasulullah menjelaskan yaitu mangkana mithlu ana alaihi yaum wa ashabi barang siapa yang berada di atas prinsip yang aku dan para sahabatku berada di atas prinsip tersebut. Nah, maka saya ingin mengikuti jejak mereka agar selamat. Nah. dan bukan semua amali, amaliah saya, akhlak saya, akidah saya berarti sudah sesuai dengan mereka tetapi saya berupaya. Saya memohon kepada Allah kekurangan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya masih jahil, belum berilmu tentangnya, semoga Allah memberikan kepada saya ilmu tentangnya. Demikian seorang ahli sunnah wal jamaah. Sampai di sini ada yang uh, belum jelas sebelum saya lanjutkan. Nah, terkait dengan masalah pernyataan uh, yang dinukil dari sahabat Umar bin Khattab, beliau menyatakan la uzra li ahadin fi dalalatin raqibaha sibaha huda yang sudah kita baca baru saja tidak ada udur bagi seorang pun yang melakukan kesesatan nah dalam keadaan dia menyangka mengira bahwa itu adalah kebenaran menyangka atau mengira nah, sehingga sangkaan perkiraan seseorang bahwa dia berada di atas al-haq tidak cukup nah tidak menjadi rekomendasi bahwa dia berada di atas al-haq nah, tidak kemudian menjadi uzur ya ya akhi dia sebenarnya menginginkan kebaikan cuma dia tidak faham menyangka kesalahan kesesatan dan penyimpangan dia itu adalah kebenaran tidak ada udur nah dalam masalah apa tadi permasalahan prinsip dan akidah atau pokok-pokok dasar Islam nah maka begitulah keumuman ahlul batil mereka berada di atas kebatilan dalam keadaan mereka mengira menyangka bahwa mereka berada di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nam qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah." Maukah kalian kata Allah, aku beri kabar tentang keadaan orang-orang yang paling merugi amalannya. Beramal tapi merugi berbuat dia tetapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ya. Wahum yahsabun dalam keadaan mereka mengira menyangka yuhsinuna sun'a mereka sedang berbuat amalan berprinsip dengan amalan dan prinsip yang benar. Nah, tidak ada udur. Bahkan Allah nyatakan akhsarina a'mala orang-orang yang paling merugi bukan saja merugi akhsirin bukan khasirin khasirin artinya orang-orang yang merugi tapi akhsirin orang-orang yang paling merugi jadi tidak ada udur dalam permasalahan-permasalahan akidah dan iman barakallahu fikum maka dari itu tolabul ilmi itu adalah fardu wajib nah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim nah belajar ilmu yakni Islam akidah iman nah manhaj adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim barakallahu fikum uh, begitulah uh, dinukilkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang ayat tadi di surat Al-Kahfi tentang ayat yang baru terakhir saya bacakan. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan ayat ini juga adalah al kaum al khawarij. Yang dimaksud enam termasuk dalam tafsir ayat ini adalah kaum khawarij. Mereka mengira ya apa yang mereka lakukan, penyimpangan yang mereka lakukan, pengkafiran yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan itu adalah barakallahu fikum adalah sebuah kebenaran. Nah, tidak ada udur bagi mereka. Nah, barakallahu fikum karena masalah ini sudah jelas. Hadis-hadisnya jelas. Fa'alan nasi al-ittiba kata al-Imam Al-Barbahari. Maka yang wajib atas manusia adalah mengikuti mengikuti. barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu juga dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Umar uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi kisah ini cukup panjang نعم قال di suatu hari uh, Abu sahabat Abu Musa al-Ash'ari datang menemui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat itu sudah ada beberapa orang di depan pintu rumah eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang yang menunggu itu dalam rangka meminta fatwa. Jadi hampir setiap hari di depan pintu rumah eh, Abdullah bin Mas'ud berkumpul manusia banyak. Menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud ke masjid. Baik subuh, ada yang tertidur di depan pintu, duhur, asar, maghrib, isya, menunggu. Nah, Barakallahu Begitu pintu dibuka, mereka mengejar Abdullah bin Mas'ud. Bertanya, yang satu bertanya tentang ini, yang satu tentang ini, yang satu bermacam-macam. Nah, barakallahu Sampai di suatu hari Abu Musa datang ke depan pintu sana kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada, apakah sudah uh, sahabat Abdullah bin Mas'ud membukakan pintu untuk kalian? Sudah keluar beliau? Kata mereka belum. Maka sahabat Abu Musa pun menunggu. Nah, begitulah adab seorang talibul ilm Nah, bertanya kepada yang lebih kibar, bersabar, menunggu. Nah, meminta bimbingan. Seorang sahabat Abu Musa, sahabat kibar. Nah, termasuk salah satu sahabat kibar Abu Musa al Ashari. Namun beliau bersama yang lainnya menunggu di depan pintu. Nah, bukan kemudian ya sudah sampaikan salam nanti saya kembali lagi ya. Nah, kalau sudah keluar Abdullah bin Mas'ud tolong kabari saya. Enggak, dia menunggu juga bersama yang lainnya. Walaupun yang lainnya itu sebagian dari kalangan tabi'in. Istilahnya generasi yang berikutnya. Generasi yang berikutnya. Tetapi sabar menunggu di depan pintu. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar membukakan pintunya dan hendak keluar dari rumahnya. Di saat itu Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Falamma kharajakumna kumna ilaihi jami'an." Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya kami bersama-sama berdiri. Nam, menyambut keluarnya beliau. Faqala Abu Musa, maka sahabat Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman." kunia Abu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Inni ra'aitu fil masjidah atau fil masjidi anifan amran tuhu. Aku baru saja mendapatkan sesuatu yang aku mengingkarinya di masjid. Aku melihat sesuatu di masjid yang aku sendiri mengingkari perbuatan itu, pemandangan tersebut. Nah, qala walam ara walhamdulillahi illa khairan. Kata sahabat aku melihatnya ya amalan mereka sekilas nampak baik. Aku tidak melihat adanya ketidakbaikan atau kemungkaran di sana. Tetapi aku melihat kok aneh ini, asing. Ya, ajib tetapi terkesan bahwa itu adalah amalan baik. Faqala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Apa itu?" Nah, Qala faqala in ishtu aw in ishta fasatarah. Jika kamu masih hidup, pasti kamu akan melihat kejadian itu di masjid yang saya lihat. Qala rahimahullah. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as salafi kulli hilqatin aw halqatin rajulun. وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة ويقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة نعم قال فماذا قلت لهم kata sahabat Abu Musa aku melihat di sana ada halqa halqa, yakni sekelompok orang di sana sekelompok orang di situ semuanya nah, mereka itu Eh, barakallahu fikum kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari duduk di masjid menunggu waktu sholat selesai sholat menunggu halaqah di situ halaqah di masing-masing halaqah di masing-masing majlis ada pemimpinnya nah dan mereka memegang um, apa batu uh, hasa kerikil ya kerikil nah kemudian pimpinan majlis menyatakan halilu mi'ah. Berucapkanlah la ilaha illallah seratus kali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah seratus kali. Sabbihu mi'ah. Ucapkan subhanallah seratus kali. Nah, dan seterusnya. Dari berbagai zikir tersebut dipimpin ya dalam bentuk seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa al-Ashari. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menemui mereka datang menemui mereka di masjid. Qala Naam. Bertanya, ke mahadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa ini? Apa yang kalian lakukan ini? Yang sekarang aku lihat ini apa? Mereka berkata, "Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa nu'iddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih." Ini hanya sebatas kerikil-kerikil yang saya kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, tahlil. Naam. kemudian sahabat uh, Abdullah bin Mas'ud menyatakan qala fa'iddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un maka kata Abdullah bin Mas'ud silahkan kalian menghitung dosa-dosa kalian nah silahkan hitung dengan kerikil itu dosa-dosa kalian nah dan saya yang menjamin bahwa amal kebaikan kalian tidak akan hilang tapi kalian hitung itu dengan kerikil tadi kata saya para sahabat Abu Mas'ud Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala waihakum ya ummat Muhammad ma asra'a halkatakum celaka kalian wahai umat Muhammad kehad kepada hadirin nah betapa cepatnya kebinasaan kalian betapa cepatnya kehancuran kalian ini nah qala haula sahabatu nabiyikum mutawafirun. Perhatikan itu, para sahabat Nabi, Nabi kalian, para sahabatnya masih ada. Coba hujah lagi bahwa sahabat adalah tempat kembali, tempat bertanya, tempat meminta bimbingan. Bagaimana seorang berislam, bagaimana berakidah, beribadah. Eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud ucapan pertama yang keluar ketika menegakkan hujah kepada mereka haula sahabatu nabiyyukum mutawafirun. Itu para sahabat Nabi. Masih ada mereka, masih banyak. Betapa cepatnya kalian ini jatuh pada kehancuran, kebinasaan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Di zaman ini pun ketika kita hendak beramal, berakidah, berdakwah, jadikan sahabat itu sebagai mizan. Nah, memahami ayat, ada seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran untuk ikut dalam arena politik. Ya. Ketika disampaikan, ya akhi, Rasulullah SAW di antara sunnah, prinsip dan akidah adalah tidak boleh kita meminta-minta jabatan. Tidak boleh kita meminta kedudukan di pemerintah dan yang semisalnya. Rasulullah SAW menyatakan, Naam barakallahu fikum Uh, Naam la tas'alul imarah. Jangan sekali-kali kalian meminta kepemimpinan. Nah, dalam hadis yang lainnya, inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu. Sesungguhnya kami kata Rasulullah, yakni Islam ini tidak akan pernah memberikan kedudukan atau jabatan ini ya, difahami ya jabatan nah, posisi dalam pemerintah nah, kepada seorang yang memintanya meminta saja jadikan saya sebagai menteri jadikan saya sebagai mufti jadikan saya sebagai uh, kepala kantor uh, keuangan ya barakallahu fikum dan yang semisalnya tidak diberikan apalagi dia harus memuji-muji dirinya ber, menyanjung dirinya bahwa saya orang yang amanah partai saya adalah partai yang akan mengemban amanah bahwa kami akan berbuat begini untuk bangsa ini kami kami kami kami sebatas meminta saja tanpa harus men mentazkiyah dirinya dalam Islam tidak boleh diberi. Nah, ini adalah prinsip yang jelas. Tiba-tiba ada seorang politikus atau para politikus di zaman ini yang mengatasnamakan Islam menyatakan, "Lah itu Nabi Yusuf meminta, ij'alni ala khazain." Nah, jadikan aku sebagai penanggung jawab perbendaharaan keuangan negara. Nah, berarti boleh. Nah, ini syubhat. Nah, sesuatu yang jelas dalam sunnah pasti dibantah dengan sebuah syubhat. Hati-hati. Antum kalau menghadapi seperti ini, afwan. Yang saya tahu dari prinsip bahwa dalam Islam, dalam sunnah Nabi dan sahabat tidak boleh meminta jabatan. Nah, dilarang. Nah. Loh ini bagaimana Nabi Yusuf? Kalau antum tidak punya jawabannya, tanyakan kepada ulama. Tanyakan kepada ahli tafsir. Bukankah kita memahami tafsir itu dengan pemahaman sahabat? Nah, sahabat telah mendengar ayat ini, bahkan hafal ayat ini tapi tidak berdalil seperti Anda berdalil. Tidak seorang pun sahabat kemudian menyatakan ya Rasulullah jadikan saya khalifah sepeninggalmu. Wahai Abu Bakar angkatlah saya sebagai menteri di bidang ini, di bidang itu. Tidak ada seorang sahabat yang meminta. Barakallahu masing-masing malah eh, apa? menghindar, menjauh dari jabatan, dari kedudukan. Ada yang menangis ketika akan diangkat, jangan saya. Lari dia. Tidak mau menjadi uh, diangkat sebagai Eh, penanggung jawab atau e, menteri atau gubernur semua sahabat menghindar menghindar menghindar sekarang anda yang lebih paham tentang din ini anda yang lebih paham tentang Al-Quran atau ke sahabat Nabi kalau dia menyatakan ya saya juga bisa paham cepat tinggalkan orang ini ya cepat jauhi nah ini syubhat sesungguhnya syaitan yang menggerakkan lisan dia nah barakallahu fikum katakan assalamualaikum tinggalkan kalau dia menyatakan, ya sahabat, tapi kan, nah. jangan pakai tapi. Nah, sahabat ya yang lebih tahu, iya. Ayo buka buku-buku dan kitab-kitab ulama. Kita lihat bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini. Ya saya belum belajar bahasa Arab, belajar dulu. Barakallahu Ini agama, ini Islam. Anda harus menghargai Islam, harus menghargai Al-Qur'an, ya. Harus menghargai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani din, rahimani wa rahimakumullah, kemudian Sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan wahadhihi thiyabuhu lam tabla wa niyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadih innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dalalah. Subhanallah. Kata Ibnu Mas'ud. Nah, dan ini pula perhatikan pakaian Nabi masih belum hancur. Pakaian yang dipakai oleh Nabi berarti baru masa Rasulullah meninggal dunia belum lama. Nah, Anda sudah seperti ini. Kalian sudah seperti ini. Bayangkan antum bagaimana bid'ah itu munculnya cepat. Lalu bagaimana dengan 100 tahun sepeninggal Nabi? 200 tahun sepeninggal Nabi dan bagaimana dengan di zaman kita? Ya. Bagaimana bid'ah itu akan muncul dengan cepat? Nah, di zaman itu Rasulullah menyata, uh, Mas'ud menyatakan, "Ma asra'a halkatakum." Betapa cepatnya kalian ini binasa kehancuran kalian ini tiba menghadapi kalian sekarang. Betapa cepat. Perhatikan ini pakaian Nabi belum hancur. Pakaian Nabi masih ada. Nah, barakallahu fikum. Kenapa seperti ini? Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, "Walladzi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Yani demi Allah maksudnya. "Innakum la'ala millatin." Ya ahda min millati Muhammad. Apakah kalian ini berada di atas prinsip yang lebih baik lebih benar di atas prinsip Muhammad SAW Nah, jawabannya tentu tidak. Nah, au muftatihu bab atau memang kalian ini adalah para pembuka pintu-pintu kesesatan. Kalian ini adalah para pembuka pintu dan jalan kesesatan. Mana yang kemungkin kemungkinan yang lebih benar? Pertama ataukah kedua? Ataukah kalian ini adalah orang yang berada di atas kebenaran, di atas prinsip yang lebih baik dari prinsip Rasul? Ini kemungkinan pertama. Jawabannya tidak tentunya. Atau kalian dengan cara kalian ini, ibadah yang kalian lakukan yang tidak ada contohnya ini tadi adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Tentu yang kedua dengan ini. Ikhwanifiddin fiddin Allah wa iyakum Nah, kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Nah, mereka mulai nih pakai perasaan, pakai altifiyah. Wahai Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Demi Allah yang kami lakukan ini Sama sekali kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan Nah, coba Menginginkan kebaikan Mengira yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, kami tidak melakukan ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Berarti sebatas keinginan baik tidak cukup. Nah, tidak cukup bagi e, sebagai bekal atau modal bahwa untuk kita menyatakan dia di atas kebenaran. Sudahlah, jangan diingkari, jangan ditahdir. Toh dia itu kan menginginkan kebaikan ya. sekali lagi keinginan kebaikan bukan sebagai tazkiyah rekomendasi untuk kemudian dia dinyatakan di atas kebenaran atau kemudian kita memberikan udur tidak mengingkarinya perhatikan Abdullah bin Mas'ud menyatakan menjawab pernyataan mereka qala radhiyallahu anhu wa kam min muridinil khair lan yusibah nah berapa banyak kata Ibnu Mas'ud orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak berhasil untuk meraih kebaikan itu tadi. Nah, berapa banyak? Nah, qala radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya Rasulullah telah memberitakan kepada kami bahwa akan muncul suatu kaum yang mereka itu lihai, pandai, ahli membaca Al-Quran, mahir di dalam membaca Al-Quran. Nam, la yujawizu tarakiyahum. Namun bacaan Al-Quran mereka, kira Al-Quran itu tadi tidak mampu melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kolbunya, menjadi orang yang faham benar tentang Al-Quran, mengerti secara benar tentang Al-Quran. Qala waimullah, ma'adri la'alla aktharahum minkum Kata Ibnu Mas'ud, subhanallah. Demi Allah. anak khawatir ternyata mereka itu mayoritas kaum yang diberitakan oleh Nabi ya, akan muncul suatu kaum yang lihai mahir membaca Al-Quran tetapi mereka itu keluar dari agama anak khawatir kalian adalah mayoritas mereka adalah dari kalian ini ternyata diberitakan oleh uh, Amr bin Salamah Qala ra'ayna ammata ulaika. Naam, al-hilak al yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami mendapati ternyata mayoritas orang yang ikut dalam majlis-majlis dikir tadi ikut bergabung bersama para pemberontak khawarij memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting bahwa agama tidak boleh didirikan di atas prasangka di atas dunun, di atas eh, eh, sangka-sangka uh, uh, atau perkiraan-perkiraan. lah Islam, agama, akidah, ibadah harus didirikan di atas ilmu. Quran, sunnah, ijma' sahaba, ulama rasidin demikian semestinya. Nah, antum perhatikan sekarang mayoritas ahlul bid'ah keinginan mereka adalah kebaikan baik alul bid'ah dalam hal tasawuf ya, menginginkan kebaikan mereka dari apa yang mereka lakukan yang mereka amalkan datang ke kubur-kubur dengan keyakinan bahwa sahibul kabar penghuni kubur itu akan memberikan barokah padanya barokah pada amalannya dengan keyakinan bahwa kalau dia berdoa di samping di sebelah ya dekat dengan penghuni kubur tadi akan lebih dikabulkan oleh Allah. Nah, dia mengira bahwa dia di atas kebenaran. Begitu pula di sisi uh, barakallahu fikum uh, dakwah. Nah, banyak pihak menginginkan kita harus mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, khilafah, khilafah. Siapa seorang mukmin yang tidak menginginkan khilafah? Nah, saya yakin setiap muslim menginginkan khilafah berdiri di negaranya, khilafah Islamiyah. Namun ternyata tariqah sistem yang mereka tempuh adalah sistem yang menyimpang dari bimbingan din sunnah rasul dan sahabatnya nah, begitu pula yang ikut dalam arena politik insya Allah wan nawaya indallah niat-niat itu ada di sisi Allah swt. nah mungkin mereka menginginkan kebaikan ingin membela agama ini walaupun tidak jarang terbukti di dalam proses ya itu mereka menginginkan dunia Nah, yang dahulunya dia seorang dai yang sabar, dai yang bisa menerima kehidupan yang serba sederhana. Nah, begitu dia masuk ke politik, kehidupan dia berbeda. Nah, dia mengejar yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh dari duniawi. Nah, barakallahu fikum. Nah, namun kita menyatakan mungkin mereka menginginkan kebaikan, namun cara yang di, mereka, dia tempuh, tetapi sistem yang dia lakukan adalah sistem yang salah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa'lam Kita sudah hampir uh, Satu jam bermajlis nah, lima puluh menit Qala wa'lam rahimakallah Anna ad-dina innama ja'a min kibalillah Tabaraka wa ta'ala لم يوضع على أقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. nah ini adalah poin kelima yang beliau sebutkan ketahuilah semoga Allah merahmati anda An Nadin, eh, sesungguhnya agama ini innama jaa min qibalillah tabaraka wa taala datangnya hanyalah dari Allah subhanahu wa taala Dalil itu boleh diambil hanya dari Allah dari wahyunya. Nah, barakallahu fikum. Wahyu baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Nah, walam yudha ala uqulir rijali wa araihim dan agama ini tidaklah didirikan di atas logika manusia dan rakyu manusia. Nah, sama sekali tidaklah agama ini diletakkan, didirikan di atas ra'yu manusia dan akal manusia. Nah, wa ilmu indallah inda rasulih. Ilmu tentang agama ini, ilmu tentang Islam, iman, akidah, ibadah, akhlak dan semuanya indallah berada di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wala tattabi' syai'an min bihawaka jangan sekali-kali kalian mengikuti atau Anda mengikuti sesuatu dalam urusan agama ini berdasarkan hawa nafsu Anda. Hawa nafsu yang dimaksud di sini siapa? Apa? Logika, royu syahwat. Nah, barakallahu fikum. Fatamruka minad din Fatakhruja minal Islam Akibatnya ujung-ujungnya kalian atau anda akan keluar dari Islam ini Akan keluar dari agama ini Keluar dari Islam Dengan sebab apa? Mengikuti hawa nafsu Nah, tentunya tidak semua orang yang jatuh kepada bid'ah kemudian kita nyatakan atau difonis dihukum sebagai telah keluar dari Islam menjadi kafir tidak. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Tidak semua orang yang jatuh kepada bid'ah kemudian langsung kita katakan dia telah keluar dari Islam atau menjadi kafir. La karena bid'ah itu atau kesesatan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada bid'ah yang statusnya mufassiqah. Mufassiqah itu menyebabkan pelakunya menjadi fasik ya, tetapi dia masih muslim. Dan ada bid'ah jenis yang kedua yang diberi nama dengan mukaffirah yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir keluar dari Islam. Jadi tidak semua pelaku bid'ah kemudian dinyatakan sebagai kafir. Ya, tidak dibenarkan setiap pelaku bid'ah kemudian kita menyatakan kamu telah kafir. Nah, tetapi bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukafirah. Apa makna mukafirah? Menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Nah, jenis kedua adalah bid'ah mufas menjadikan pelakunya sebagai seorang fasik Nah, tidak sampai pada tingkatan kafir. Nah, barakallahu fikum. Contoh bid'ah yang mukafirah. Misalkan, contoh bid'ah yang mukafirah eh, keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan Allah. Nah, ulama dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kafir. Begitu juga seorang yang mengingkari keberadaan jannah wan nar bahwa jannah warna itu tidak ada kata dia. Maka ini adalah kafir. Seorang yang meyakini bahwa kalamun nabi itu bukan wahyu. Hadis itu adalah bukan wahyu. Nah, maka dia adalah kafir. Seorang yang hanya mau berhukum dengan Al-Quran tetapi tidak mau berhukum dengan As-Sunnah. Maka apa yang disilakan dengan ingkaru As-Sunnah. Atau disebut dengan Al-Quraniyun. Ya, maka mereka adalah kafir. Namun di situ ada bid'ah-bid'ah yang mufassiqah. Termasuk di antara bid'ah mufassiqah itu adalah bid'ahnya kaum Khawarij. Nah, walaupun sebagian ulama menegaskan Khawarij adalah kufar, tetapi e, mayoritas ulama menyatakan tidak sampai pada tingkat kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika Imam Ali atau Khalifah Ali bin Abi Talib ditanya aku faruhum apakah kaum khawar itu kafir wahai Khalifah Ali Khalifah Ali menjawab hum ikhwanuna bagaw alaina mereka adalah ikhwanuna masih diberi nama ikhwanuna bagaw alaina yakni yang menentang kepada kita nah tetap mereka diposisikan sebagai muslim tetapi ditahdir diingatkan umat dari bahayanya ya Ketika mereka menyatakan ini hukmu illa lillah, ini hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah, Khalifah Ali menyatakan kalimatu hakin urida bihal batil. Itu adalah ucapan yang benar maknanya, tetapi mereka menginginkan di balik itu kebatilan. Nah, hati-hati dari mereka, diperangin, mereka ditumpas, dihabiskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beberapa bid'ah yang lainnya uh, yang oleh para ulama ditafsil, dirinci bahwa tidak termasuk bid'ah mukaffirah. Nah, yang dimaksud oleh penulis Al-Imam Al-Barbahari uh, dengan pernyataan fatamruqa minat din fala tattabi' syai'an bihawa. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu dengan berdasar hawa nafsu. Nah, fatamruqa minat din. Akibatnya kamu akan keluar dari agama ini. Wa takhruja minal Islam, fatakhruja minal Islam dan kamu keluar dari Islam ini. Maksudnya adalah permasalahan-permasalahan akidah yang besar yang mukafirah. Nah, ini yang pertama atau ya. Yang kedua adalah uh, walaupun bid'ah itu pada awalnya mufasikah, awal bid'ah itu mufasikah, namun dia akan membesar, membesar ujung-ujungnya bisa menyebabkan jatuh pada bid'ah yang mukafir. Nah, barakallahu fikum. Dalam bagian ini Alimah Melebar Bahari menegaskan bahwa Islam itu ber, e, bersumber datang dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyunya. Wahyu Allah itu ada dua, Al-Qur'an dan sunnah. Wahyu Allah, Fadl. Ayah Allah. Waalaikumsalam. Bukhair. تفضل Nah, dinukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ketika ditanya, nah beliau mengatakan, "Laukana dinu birra'i lakana asfalul ka'bain awla bil mashi min atau lakana asfalul أسفل awla bil mashi min a'lahum kalau seandainya agama itu kata Ali bin Abi Thalib didirikan, dijalankan di atas royu ingin berbuat gini pakai royu ingin berdakwah begini pakai royu bersikap begini pakai royu nah maka sesungguhnya bagian bawah dari al-khuf yang kemarin kita sebutkan ya, al-khuffain ya, itu lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Nah, tetapi sunnah mengajarkan yang diusap bagian atas atau bawah atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu didirikan di atas ra'yu, maka sungguh bagian bawah dari al-khuf ketika kita berwudu lebih berhak untuk di usap dibandingkan atasnya. Tapi karena memang agama itu ittiba, agama itu memang harus mengikuti dalil Quran, sunnah, maka kita mengusap bagian atas al-khuf bukan mengusap bagian bawahnya. Nah, begitu juga dinukilkan dari sahabat uh, Umar bin Khattab ketika beliau mencium al-hajarul aswad. Qala inni la a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur Nah, sesungguhnya aku mengetahui kata Umar, kamu itu wahai Hajar Aswad hanya sebuah batu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, la tanfa' wa la tadur. Kamu tidak mampu memberikan manfaat apapun kepada kita ini dan tidak mampu memberikan kerugian apapun kepada kita. Nah, Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul, pernah melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan mencium. Coba Khalifah Umar. Batu, ya. Inni la'alam alam annaka hajar. Aku tahu kamu ini sebuah batu. Logika menyatakan ada apa pakai dicium-cium begitu? Kenapa mereka berebut mencium Hajarul Aswad? Logika majanin mereka itu majnun ya gila nah ada apa nah, maka Umar menyatakan ya aku tahu kamu hanya sebuah batu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan kerugian tapi aku melihat Rasul menciummu maka aku lakukan begitulah Islam ini nah, dan kalau itu hanya sekedar hajarul aswad Bagaimana dengan berbagai berita dari Al-Quran maupun Sunnah yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah? Kemudian berita itu dikalahkan oleh akal kita, oleh logika kita. Sebagaimana nanti, nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Begitu juga ketika Nabi menyatakan, jangan berbuat begini. Kemudian kita menyatakan pakai logika kita. Rasul menyatakan, "Man kana lahu nasiha sultan, fala yubdihi ala niyatan." Nah, barang siapa yang memiliki kritikan, nasihat, teguran untuk penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan, secara demonstratif di depan halayak ramai. Nah, tetapi hendaknya dia menyendiri membawa sultan itu menasihati secara rahasia. Nah, kalau diterima silakan alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ditolak nasihat tersebut, ya, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Orang sekarang menyatakan, wah, nggak bisa. Nasihat hanya pakai surat melalui surat nasihatnya tidak ada orang tahu nah nasihat berdua saja dengan sultan nah nggak mungkin dia nggak akan mendengarkan nasihat kita tidak peduli nah, maka kita harus demo kita harus begini nah, kita harus berbicara di radio kita harus menulis di dalam buletin-buletin majalah-majalah nah dan seterusnya subhanallah berita dari nabi syariat rasul sunnah rasul dikalahkan dengan apa logika. Nah, barakallahu fikum. Ini uh, salah satu permisalan di mana umat di masa ini sering mengedepankan logika di atas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Al-Imamul Barbahari mengingatkan kita dari bahaya sikap seperti itu. Nah, sikap seperti itu bisa menyeret kamu keluar dari agama. Sikap seperti itu nanti ujung-ujungnya bisa menyeret kamu keluar dari Islam barakallahu fikum nah e, mungkin eh, ini kajian kita pertama di pagi hari ini atau kedua sejak kemarin sore kemarin malam Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada sekarang pukul 8.40 nah kita lanjutkan pada pukul 10 insya Allah